A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين fala uqsimu bil khunnas. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas yang terbenam yang tersembunyi al-jawaril kunas, yang beredar dan juga al khunnas yang terbenam walaili idza as'as dan malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Wasubhi idha tanaffas. Dan waktu subuh ya. Dan waktu subuh idha tanaffas yaitu menjadi terang, ya menjadi jelas. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Zikuwatin inda dil arshi makin yang memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ars yang sangat kokoh. Muta'in sama amin ditaati dan amanah ini sifat malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma sahibukum bimajnun dan sahabat kalian bukanlah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin dan pernah melihatnya di ufuk yang nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dan dengan perkara ghaib sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil wa ma huwa biqauli syaitanir rajim dan itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk fa aina tadhhabun ya di mana kalian mengambil jalan menempuh jalan in huwa illa dzikrun lil alamin itu adalah peringatan untuk alam semesta. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi orang yang ingin istiqamah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Rabb semua alam yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada ayat-ayat terakhir dari surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya, malam, dengan waktu subuh. Terkait dengan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian menjelaskan tentang amanahnya malaikat Jibril alaihi salam bahwa wahyu semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya dan sampai semuanya kepada para sahabat sebagai peringatan untuk manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. <clears throat> Kita lihat syarhu al-kalimat Al-khunnas allati takhnusu bin nahar. Ay takhtafi wa tadhar bilail yaitu bintang yang bersembunyi di siang hari dan nampak muncul di malam hari. al jawari al kunnas. Al-jawari yang beredar, al-kunnas yang bersembunyi. Allati tajri ahyanan yang berjalan terkadang wataknus fi makanasiha wataknus fi makanisiha dan bersembunyi di tempat persembunyiannya atau tempat terbenamnya ahyanan ukhra di waktu yang lain wal makanis mahallu iwaiha sedangkan maknas itu adalah tempat terbenamnya bintang-bintang tersebut Ya, dicontohkan oleh beliau seperti makanis bakoril wahs. Wahia ad-darari al-khamsah. Atarid al zahrah Wa al-murikh wal-mustari wal-zahl. Ya, ini nama-nama ya tempat tenggelamnya bintang-bintang ya. Idza as'as aqbala au adbara li'anna as'as min asma'i al-abdad apabila as-as artinya datang maupun pergi. Kenapa? Karena fi'il as-as itu merupakan kata kerja yang mencakup makna dua-duanya yang saling berlawanan dan tercakup dalam satu kata kerja yaitu datang maupun pergi. Tanafas imtada hatta yasira naharun bayinan. Ya. Imtada memanjang sehingga sampai menjadi siang yang terang benderang. Innahu ay al-Qur'an. Innahu kaulu rasulin karim. Itu adalah Al-Qur'an. Jibril karim, kaulu rasulin karim. Rasul karim yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Karimun 'ala Allah taala. Ya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa udhifa ilaihi al-Qur'an linuzulihi bihi dan Al-Qur'an disandarkan kepada malaikat Jibril alaihi salam karena Al-Qur'an turun melewati malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepada malaikat Jibril alaihi salam dari Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzu quwwatin ay syadidul quwa sifat malaikat Jibril alaihissalam adalah syadidul kuwa. Ya, sangat perkasa, sangat kokoh, sangat kuat. Inda dil arsy makin, indallahi ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang sangat kokoh. Indallahi ta'ala zimakanah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam memiliki kedua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Ai muta' fis sama. Tuti'uhul malaikatu aminun 'alal wahyi. Malaikat Jibril alaihissalam ditaati oleh penduduk langit, oleh para malaikat semuanya. Dan malaikat Jibril alaihissalam amin. Ya. Beliau adalah makhluk Allah yang sangat amanah di dalam mengemban wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa masahibukum bimajnun ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa bihi junun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang dibawanya, Al-Qur'an yang dibawanya bukanlah dari hasil ya, karena gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ay walaqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khalaqa 'alaiha aw khuliqa 'alaiha bil ufuqil a'la al-bayyin min nahiyati al-masyriq. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat langsung malaikat Jibril dengan wujud aslinya malaikat Jibril alaihi salam. Dengan wujud di Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril alaihi salam bil ufuqil a'la. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril berada di tempat yang sangat tinggi, al-bayyin yang sangat jelas min nahiyatil masyriq dari arah timur. Wa ma huwa 'alal ghaib ay wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi wa huwa ma ghaba 'anil wahyi ma ghaba minal wahyi wa khabaris sama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkara gaib, yaitu semua yang tersembunyi dari wahyu, semua yang tidak diketahui oleh manusia dari wahyu dan juga berita dari langit, bidonin Nabi tidaklah bakhil. Bibakhil, wafi karaati, wafi kiraatin bidza, bidonin bidza, Aibimuttaham. bimuttaham fa yungkisu minhu wala yu'tihi kullahu. Di sini ada dua kiraah ya. Dalam bacaan donin bisa dengan bot, bisa dengan dha ya. Bisa dengan bidhonin, dengan bot, bisa dengan dha bidhonin ya. Artinya berbeda dengan bot artinya bibakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bakhil dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dha bimakna bimuttaham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tertuduh, yaitu tertuduh tidak amanah di dalam menyampaikan wahyu. Maka tidak demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan syaitan yang terkutuk. Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Walis Quran biqauli syaitan mustasrikun disam'i marjum. Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang mencuri-curi pendengaran dan dirajam, ya dilempar dengan bintang meteor yang membakar mereka. Walaupun sebagian bisa lepas di lemparan bola api tersebut dan kemudian mencuri berita-berita yang ada di langit. <clears throat> Fa aina tadhhabun? Fa ayu tariqin taslukuna fi inkarikum al-Qur'an wa i'radikum anhu? Fa aina tadhhabun? Maka jalan yang mana yang kalian tempuh? Ya. Cara mana yang kalian tempuh di dalam mengingkari Al-Qur'an untuk dari dari Al-Qur'an. Ya, tidak ada jalan bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran. Tidak ada celah untuk dicela Al-Qur'an, untuk diingkari. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada ya orang-orang kafir yang mereka mengingkari Al-Qur'an. Ma huwa illa zikrun lil alamin. Mal Qur'an ila mau'izah lil insi wal jinni. Tidaklah Al-Qur'an kecuali sekedar untuk peringatan bagi jin dan manusia. An yastaqim yataharra al-haqq wa ya'taqiduhu wa ya'malu muqtadahu. Yastaqim yaitu istiqamah artinya yataharra al-haqq bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran wa ya'taqiduhu kemudian meyakini kebenaran tersebut wa ya'mal bimuqtadahu. Kemudian mengamalkan keharusan dari kebenaran tersebut. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa man al istiqamah minkum fa innahu lam yasha'ha illa ba'da an syaa'aha Allahu qablahu. Dan apa yang kalian kehendaki itu atas kehendak Allah tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika seseorang ingin istiqomah maka tidak akan bisa seorang istiqomah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Id laulam yasha'allah ma asya'aha abduhu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka seorang hamba tidak akan mampu berkehendak atas perkara tersebut. Di sini maksudnya adalah istiqomah. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan syarah kalimat dari bagian dari surat At-Takwir. Kita lanjutkan di makna al-ayat. <clears throat> Lama qarrara ta'ala akidata al-ba'thi wal jaza biwasfin kamilin li ihdath li ahdathiha wa kana al-wasfu min tariqil wahyi faftaqara al-mawdu' ila sihhatil wahyi wal iman bihi Tatkala Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kebenaran akidah, keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan Allah sifati dengan sifat yang sempurna tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat dan sifat yang menyifati kejadian hari kiamat tersebut adalah melalui jalan wahyu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pembahasannya mengharuskan benarnya wahyu sehingga kemudian beriman kepada wahyu tersebut. Ya, mengharuskan kebenaran wahyu sehingga kemudian bisa beriman kepada wahyu tersebut. Fa idza sahal wahyi wa amana bihil abdu amana bi sihhatil ba'tsi wal jaza. Apabila wahyu itu sahih, wahyu itu benar, kemudian seorang hamba beriman dengan wahyu tersebut, maka pastilah dia akan beriman kepada hari kebangkitan dan hari hari pembalasan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang ditegaskan di dalam ayat-ayat yang sedang kita bahas ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allah jelaskan melalui Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang sampai kepada malaikat Jibril dan disifati siapa malaikat Jibril? Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, bahkan yang ditaati di kalangan para malaikat semuanya sebagai pemimpin dari para malaikat semuanya. Dialah yang membawa wahyu dari Allah. Maka tidak ada keraguan bahwa wahyu tersebut ya dipegang dengan penuh amanah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang penuh dengan amanah. Yang bukanlah dari hasil akal-akalan atau hasil ngawurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sehingga beliau bukanlah orang yang gila, orang yang sembarangan, orang yang asal ngomong, orang yang berbicara mungkin dari pembicaraan setan karena kemasukan jin dan seterusnya tidak. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari jalan ilinah kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan bahwa itu hak, itu benar dan pasti akan terjadi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min huna aqsama ta'ala bi'a'dham qasamin ala anna al-Qur'an nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang sangat agung bahwa sesungguhnya Al-Qur'an turun kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaquluhu Muhammad huwa kalamullah wa wahyuhu dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah firman Allah dan wahyu dari Allah. Walaysa huwa bimajnun dan bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang gila. Yaqulu ma la yadri, mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu. Wa yahdar bima la ya'ni, mengerjakan sesuatu yang tidak penting wala huwa biqauli syaitonir rajim dan Al-Qur'an juga bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Mimman yastarikuna sam'a wa yulqunahu ila ikhwanihim minal kuhan. Di mana sifat-sifat dari syaitan adalah syaitan yang terkutuk, mereka mencuri-curi pendengaran. Mencuri-curi berita yang ada di langit dan kemudian mereka sampaikan kepada teman-temannya di kalangan para dukun dan tukang sihir. Bal huwa kalamullahi sidqan wa haqqan. Akan tetapi Al-Qur'an adalah kalam Allah ya, penuh dengan kebenaran dan kejujuran. Wa ma yukhbiru bihi kama yukhbiru sidqun wa haqqun. Dan demikianlah yang dikabarkan dan semua berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kabar yang jujur dan benar. Faqala ta'ala fala ay laisal amru kama tad'una bi anna ma yaquluhu rasuluna huwa min jinsi ma taquluhu al-kahana. Maka tidak demikian perkara yaitu wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti apa yang kalian sangka. Seperti apa yang diucapkan ya oleh para dukun dan tukang sihir wala mimma yaquluhu syu'ara dan juga bukan seperti yang diucapkan oleh para ya ahli syair. Wala huwa bikalamin majjanin dan juga bukan perkataan orang-orang yang gila. Wala huwa sihrus sahirin. Tidak juga termasuk sihirnya orang-orang yang melakukan sihir. Fa aksama bil khunnas al jawaril kunnas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang terbenam, yang beredar, kemudian terbenam, yang tersembunyi di siang hari dan nampak di malam hari. Ai bikulli ma yahnas wa yajri wa yaknus adh dhiba Ya, dari semua bintang-bintang yang nampak di malam hari dan tersembunyi di siang hari. Ya. Nama-nama dari ya bintang-bintang tersebut di antaranya Al-Dhiba, Al-Wahas, والكواكب والدراري الخمسة عطارد والزهرة والمريخ والمشتري والزحل والمراد من الخنوس الاختفاء والkunus iwa'uha ila makanisiha mawadhi'a iwa'iha Maksud daripada khunus adalah ikhtifa yaitu bersembunyi di siang hari. Wal kunus sedangkan kunus adalah iwa'uha, bersembunyinya ya, atau kembalinya ya, kembalinya bintang-bintang tersebut ila makanisiha ke tempatnya. Wa qauluhu wal laili idza as'as dan malam apabila ya aksama bil lail idza aqbala au adbar <clears throat> malam tatkala datang maupun meninggalkan. Idlaftu as'as bima'na akbal wa adbar fahuwa lafdun mushtarak bainal ikbal wal idbar. Lafat yang tergabung dengan satu kata maknanya bisa datang bisa pergi. <clears throat> wasubhi ida tanafas dan waktu subuh apabila tanafas imtadda dawuhu ya cahayanya mulai datang fasara naharon sehingga menjadi siang hari bayinan terang benderang aksama bikulli hadhil madkurat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua yang disebutkan ini على أن القرآن الذي يصف لكم البعث والجزاء حق الوصف هو قول رسول كريم أي جبريل الكريم على ربه ذي قوة لا يقدر قدرها فلا يقدر إنس ولا جن على انتزاع ما عنده من الوحي ولا على زيادة فيه أو نقص منه Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya tadi bahwa Al-Qur'an yang menyifati kepada kalian akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan sifat yang benar itu adalah perkataan Rasulun Karim. Perkataan utusan Allah yang mulia yaitu malaikat Jibril yang mulia alaihi salam yang zikuwatin yang memiliki kekuatan yang sangat besar la yuqadiru qadraha tidak bisa membayangkan kekuatan malaikat Jibril alaihi salam fala karena begitu besarnya kekuatan malaikat Jibril alaihi salam maka la yaqdir insun wala jinnun tidak ada yang mampu baik itu jin maupun manusia alantizaima indahu minal wahyi untuk merampas untuk mengambil dengan paksa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga tidak mungkin mampu siapapun dari kalangan jin dan manusia untuk memberikan tambahan atau mengurangi dari wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini menjelaskan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Dimulai dari firman Allah Ketika Allah mengucapkan Al-Quran, Allah berfirman dengan Al-Quran yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka ini benar-benar terjaga. Tidak ada yang bisa mengambil dari malaikat Jibril, merampas dari malaikat Jibril, menambahi dan mengurangi dari malaikat Jibril tidak bisa. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam adalah makhluk Allah subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat kuat. Ya. Bahkan beliau adalah pemimpin dari seluruh para malaikat. Yang yang ditaati oleh seluruh para malaikat. Sebagaimana kemarin kita bahas, tatkala datang pada hari kiamat, seluruh malaikat mereka ya berbaris sedangkan malaikat Jibril alaihissalam dalam satu barisan di paling depan memimpin seluruh malaikat yang ada. Inda dil arsi subhanahu wa ta'ala makin aidi makanatin muhtaramah muta' fis samawat amin alal wahyi Hada awalan. Thanian, wallahu wallah wama sahibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun. Inilah malaikat Jibril alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu mulia. Malaikat Jibril alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala makin memiliki kedudukan, makanah ya yang sangat mulia, yang sangat terhormat bahkan ditaati oleh penduduk langit semuanya. Beliau adalah amanah dengan wahyu tersebut. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa masahibukum bimajnun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang orang yang gila. Kama taqulun sebagaimana disebutkan oleh orang-orang kufar Quraisy walaqad ra'ahu ay ra'a Muhammad Jibril bil ufuqil mubin ra'ahu ala suratihi allati khalaqaha khalaqahu Allahu 'alaiha wa lahu sittumi'ah janah ra'ahu bil ufuq nahiyata asy-syarqi wa qad sadda al-ufuq kullahu Itulah malaikat Jibril alaihissalam yang dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan wujud aslinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memiliki 600 sayap. Ya. Dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah syarq ya dari arah timur. Waqad saddal ufuqul lahu dan sayap tersebut menutupi semua penjuru dunia. Ya sayapnya malaikat Jibril alaihissalam itu menutupi seluruh penjuru dunia. Wal ufuk bayin wan nahar tali. Ya, dalam keadaan uh, ufuk itu sangat nampak dengan jelas, demikian juga siang ya nampak dengan jelas. Wa ma huwa ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi bidhanin bi madhnun fihi at-tuhmah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang dhanin bukanlah orang yang dengan dha bukanlah orang yang tertuduh tuhmah bi an yazida fihi aw yanqus minhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahi apa yang ada dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril tidak juga mengurangi Aw yubadil fihi aw yughayyir tidak mengganti atau merubah kama huwa laisa bibakhil Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil dengan wahyu yang disampaikan kepadanya. Fa yudhannu fihi annahu yaktum minhu syai'a. Sehingga tidak disangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian wahyu yang ada. Au yukhfihi bi khilaf eh, eh, bukhlan. Au yukhfihi bukhlan. Ya, ataukah menyembunyikannya karena bakhilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam au yang kusminhu syuhan bihi wa bukhlan ataukah menguranginya tidak disampaikan semuanya karena sifat bakhilnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa biqauli syaitonir rajim demikian juga Al-Qur'an bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk mimman yastarikuna sam'a di mana mereka mencuri-curi pendengaran wa yulqunahu ila awliyaihim hasil perkara gaib yang mereka curi tersebut kemudian disampaikan kepada wali-walinya, wali-wali syaitan minal insi di kalangan manusia. Fayakhlituna fihi wa yakdibun. Kemudian mereka campurkan dengan ya berbagai macam kedustaan. Wa qala ta'ala fa aina tadhhabun yunkir alaihim maslakahum asyain fi takdibi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittihamihi bisihr. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin di mana mereka mengambil jalan ini dalam mengingkari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendustakan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sihir. Al-Qur'an yang disampaikan kepada para sahabat dituduh dengan sihir. Al-Qur'an wal kahana wal asatir. Demikian juga Al-Qur'an dituduh sebagai syair, sebagai hasil dari perdukunan. Demikian juga asatir yaitu cerita-cerita dan dongeng-dongeng masa lalu. Wa qauluhu in huwa illa dzikrun lil alamin ay mal Qur'anul Karim illa dzikrun lil alamin minal insi wal jinni yadhkuruna bihi khaliqahum wa raziqahum wa muhyihim wa mumitahum Al-Quran adalah, ya, tidak lain Al-Quran adalah peringatan untuk seluruh alam yang ada. Baik itu manusia maupun jin. Mengingatkan mereka semuanya kepada pencipta mereka yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa malahu alaihim min haqqil ibadah wa wajib syukri. Demikian juga kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada mereka, kewajiban mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi fayakhafuna rabbahum fala ya'sunahu. Sehingga mereka setelah membaca Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an, mereka mengambil pelajaran sehingga mereka akan takut kepada Tuhannya. Mereka tidak akan bermaksiat bitarki faraidihi alaihim wala birtikabi maharramahu alaihim. Yaitu dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan dengan ya menerjang apa yang diharamkan atas mereka. Wa qauluhu ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim ala minhajil haqq fayataharral haqq awwalan wa yu'min bihi wa ya'mal bimuqtadahu thaniyan. Maka barang siapa yang ingin istiqomah di atas manhaj yang benar, di atas metode jalan hidup yang benar, maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Ini yang pertama. Setelah mendapatkan kebenaran kemudian beriman. Mengimani kebenaran tersebut, kemudian mengamalkan keharusan dari keimanan tersebut. Falamma sami'a Abu Jahal hadhil ayah liman sya'a minkum an yastaqim Qala al-amru ilaina in syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Tatkala Abu Jahal mendengar ayat ini yaitu liman syaa minkum an yastaqim bagi siapa yang ingin istiqomah di antara kalian maka Abu Jahal mengatakan al-amru ilaina. Kalau begitu urusannya kembali kepada kami. Jika kami ingin maka kami istiqomah dan jika kami ingin kami tidak akan istiqomah. Fa'anzala ta'ala qawlahu wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firmannya dan apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akbat ya al-la'in fa'lam anna man syaa'a al-istiqamah ya terkadang terjadi salah tulis ya di uh, tulisan kita salah cetak ya Fa'lam anna man syaa'a al-istiqamah minal alamin lam yasha'ha illa ba'da an syaa'aha Allahu ta'ala lahu Maka ketahuilah <clears throat> Sesungguhnya orang yang ingin istiqomah di kalangan jin dan manusia tidak akan bisa istiqomah kecuali setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lam Allah, wallahu syaa'aha al-'abdu abadan id masyiatullahi sabiqah li masyiatil 'abdi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atas hamba tersebut untuk bisa istiqomah, maka tidak akan bisa istiqomah. Karena kehendak seorang hamba itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma yasha'uhu insan fa inna masyiatallah sabiqah li masyiatihi. Dan semua kehendak manusia maka itu semuanya didahului dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'anal insan 'abdun karena manusia adalah seorang hamba wallahu rabbun dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb Tuhan. Wa rabbu la masyiata tasbiku masyiatahu dan Tuhan kehendaknya tidak didahului oleh kehendak yang lain. Ikhwani fillah azani Allah Ya, di sini berbicara tentang masyiah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu kauniyah maupun syar'iyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i bahwa seluruh manusia wajib untuk beriman. Wajib untuk taat kepada Allah, wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Sedangkan masyiah kauniyah ya, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan semuanya sesuai dengan keadaan masing-masing, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang soleh, ada yang fajir, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Ya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hamba seorang hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak. Ya, namun kehendak tersebut tidak akan lepas dari dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seperti kelompok dalam pemahaman Masyiah, Jabriyah misalnya. Di mana mereka meyakini bahwa manusia itu majbur, manusia itu dipaksa sehingga tidak punya kehendak sama sekali. Apapun yang dikerjakan itu adalah kehendak Allah. Manusia tidak punya kehendak. Ya. Ataukah qadariyah yang mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? yang mengatakan bahwa seorang manusia punya kehendak mutlak dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya sangkut pautnya dengan kehendak manusia. Inilah akidah ya yang menyimpang dalam pembahasan Masyiah sedangkan ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan itulah yang hak, itulah yang benar yang sesuai dengan dalil bahwa manusia memiliki kehendak, tetapi kehendak tersebut tidak akan lepas ya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan pembahasan takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, kerjakanlah, beribadahlah kalian. Sesungguhnya masing-masing dari kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya masing-masing. Orang yang baik akan dimudahkan beramal baik, orang yang jelek dimudahkan untuk beramal yang jelek. Ya, ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Kita memasuki pembahasan hidayatul ayat, petunjuk dan faedah yang bisa kita uh, ambil dari bagian kedua dari surat At-Takwir. Masyru'iyatu al-iqsam billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. disyariatkannya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maupun sifatnya. Takrirul wahyi wa isbatu an-nubuwah al-muhammadiyah. Penegasan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga penetapan akan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanu sifati Jibril al-kamaliyah al-amanah al-quwah ulul makanah al taah al-karam. Penjelasan tentang beberapa sifat malaikat Jibril alaihissalam yang sempurna di dalam melaksanakan amanah. Ya. Demikian juga kekuatannya. Kemudian ulul makanah, tingginya kedudukan malaikat Jibril alaihissalam ta'ah, taatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal karam, demikian juga sifat mulianya malaikat Jibril alaihissalam. Bara'atu ar-rasul mimma ittahamahu bihi al-musyrikun. Berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang musyrikin. Kemudian yang terakhir bayan anna masyiatillahi sabiqah li masyiatil abdi Penjelasan bahwa kehendak Allah itu mendahului kehendak hambanya. Fala yaqa fi mulkillahi ta'ala illa ma yurid. Maka tidak akan terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Semua yang Allah ciptakan semuanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Semua alam yang ada ya alam jin, alam manusia, alam malaikat, ya alam barzah, alam dunia, alam akhirat. Ya. Dan semua yang Allah ciptakan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang besar maupun yang kecil. Ya, semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun Ya, tidaklah semut yang berjalan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah matahari terjadi gerhana, bulan terjadi gerhana kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makhluk semuanya, yang mukmin maupun yang kafir semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiah kauniyah tadi, iradah kauniyah. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni maka semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka. Allah yang menjaga mereka. Sehingga tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlewatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas ini. Ya, dalam pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahman, Allah yang ya Maha uh, merahmati Ar-Rahman itu merahmati seluruh makhluknya, maka tidak dibedakan antara mukmin dengan kafir, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijaga kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyiah kauniyah. Mencakup seluruh ya kehidupan makhluknya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang lepas. Dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya berada di bawah arus. Karena arus adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling kokoh. Dan semuanya berada di bawah arus. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala di bawah arus. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan hadis eh, tentang surga Firdaus. Ya, bahwa atap dari surga Firdaus adalah Arsyur Rahman. Ars Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada di bawah Ars. Sebagai atap seluruh makhluk yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas Ars. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas Ars. Tatkala Allah menyebutkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Allah tidak membutuhkan aras. Makhluk yang paling besar, apakah Allah membutuhkan aras? Tidak. Justru sebaliknya seluruh makhluk Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bertahannya mereka tidak lain atas pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi di atas aras, jauh dan sangat tinggi Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadikan makhluknya sangat kecil di bawah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Zat yang Maha Tinggi. Ya. Maka keadaan yang demikian ikhwani fillah rahimakumullahu taala kembali kepada masyiah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala secara zat saja Allah Maha Tinggi, di atas semua makhluknya, di atas aras Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seluruh yang terjadi di bawahnya di bawah aras ya, semua yang terjadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak lain semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Tidak ada yang terlewat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an ya kajian kita dari tafsir Aisyaru At-Tafasir dan alhamdulillah ya sedikit banyak yang kita bahas ada berapa surat ikhwan? Ada empat ya, ada empat surat yang kita bahas, tersisa berapa lagi? Banyak ya. Surat-surat pendek apalagi ya banyak, nanti antum bisa ya belajar sendiri insya Allah dibaca sendiri. Ya kayaknya pegang semuanya kan kitabnya ini. Insya Allah semuanya sudah bisa baca dengan lancar ya. Bismillah. Cuman terkadang ada satu dua yang kadang tulisannya kebalik-balik antara ya dengan ba, kadang maju mundur itu yang kadang kesulitan kita bacanya. Ya, tapi sedikit sekali yang salah cetak ya. Yang tipu ya. <laughs> sedikit. Ya. Tapi insya Allah ya, ini manhaj beliau. Kita sudah membahas empat surat dan subhanallah ya kita dapati pembahasannya memang mudah. Sebutkan ayatnya, beliau sesuaikan dengan ya pembahasan-pembahasannya perbab, Beliau usahakan dijadikan sebagai perbab-perbab begitu, kemudian beliau bahas syarhul kalimat, dijelaskan kalimatnya dulu. Sebenarnya dengan syarhul kalimat saja itu kita sudah paham tentang makna daripada ayat-ayat ini semuanya. Penjabaran itu yang kemudian berbeda-beda antara satu alim dengan alim yang lain, satu mufasir dengan mufasir yang lain, itu di makna ayat itu yang berbeda ya antara satu alim antara Syekh Sa'di ya dengan beliau dengan Syekh Al-Utsaimin misalnya dalam beberapa uh, syarah beliau terhadap uh, tafsir ya. Itu berbedanya di situ, titik penekanan yang mungkin berbeda-beda. Ada yang menekankan mungkin masalah akhlak, mungkin masalah adab, ada yang masalah akidah, salah sisi bahasa, ada yang sisi yang lain. Ini yang kemudian para mufasir berbeda-beda. Ya, termasuknya juga memang perbedaan pemahaman. Ya, karena pemahaman itu tidak ada yang sama berbeda-beda. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Farubba mubalighin aw'a min sami'." Terkadang orang yang menyampaikan hadis itu ya tidak lebih tahu dari orang yang disampaikan. Menerima hadis itu lebih paham dengan isi hadis ini. Ya, itulah perbedaan pemahaman. Ya, sehingga eh, dalam penjelasan syarhul kalimat itu yang penjelasan secara umum untuk memahami makna ayat secara umum ya seperti itu kita melewati syarhul kalimat. Tetapi kalau sudah berbicara tentang makna ayat, penjelasan syarah dari ayat tersebut itu yang kemudian nanti berbeda-beda. Ya, masing-masing menjelaskan sesuai dengan apa yang dipahaminya eh, atau penekanan masing-masing yang kemudian ternyata berbeda-beda. Ya. Demikian juga tentang hidayah dan faedah yang diambil dari setiap ayat. Ya, terkadang satu hadis para ulama menyebutkan ada yang sampai 10 faedah, ada yang sampai 50 faedah, bahkan satu 100 faedah. Berbeda-beda mereka di dalam pemahaman. Ya demikian juga seorang mufasir ketika menyebutkan faedah mungkin diambil yang penting-penting menurut beliau ya sesuai dengan tujuan daripada penulisan kitab tafsir tersebut itu yang disebutkan. Ya. Padahal kalau mungkin mau disebutkan mungkin banyak sekali faedah setiap kelompok ya beberapa ayat yang disebutkan demikian mungkin bisa sampai puluhan banyak sekali kalau mau disebutkan semua faedahnya tetapi ya beliau cukupkan dengan beberapa yang tujuannya di sini bukan menulis tafsir yang besar, yang luas, bukan ya, tapi tujuannya ini adalah tafsir untuk mubtadi, untuk orang yang pemula, ya dalam tafsir. Sehingga tergambar, oh tafsir itu seperti ini. Oh jalannya para ulama dalam menafsirkan seperti ini. Sehingga tergambar jelas oleh kita. Ya dari mulai syarhul kalimat, setelah itu syarahnya bagaimana, penjelasan ya makna secara umum bagaimana, kemudian faidah-faidah, hidayah-hidayah yang disebutkan. Dan begini, ya beliau manhaj beliau dari awal pembahasan dari surat uh, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai kemudian akhir dari juz yang kelima ini seperti itu pembahasan beliau. Ya. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an kita akhiri uh, kajian kita untuk pembahasan uh, tafsir Aisyah Tafasir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya dibukakannya hati kita untuk menerima ilmu, untuk memahami ilmu dan menjadikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi amal yang soleh ya menjadi bekal kita semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya dapat amanah dari panitia ya untuk memberikan sedikit motivasi tentang thalabul ilm. Mau dibuka dulu atau bagaimana? Langsung mulai saja. Oh iya, langsung saja. Ya, antum berada di semester berapa ini ikhwan, akhwat? Satu ya, mau selesai semester satu. Oh semester lima. lo kok banyak sekali? Ya, semester berapa? Di Mahat Ilminya semester keberapa? Oh, semester satu ya. Oh, iya. Di Mahat Ilmi semester satu. Sudah ujian belum? Atau ini baru pendalaman? Sudah ujian? Sudah, tinggal apa ini? Selesai penutupan. Menerima rapot. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Yeah. باذن الله طيب Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. <clears throat> Beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan nasihat untuk kita bersama ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. <clears throat> Yang pertama yaitu terkait dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Hidayah itu ada dua macam, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Petunjuk irsyad yaitu menunjukkan, mengarahkan dan itu setiap kita punya. Kita bisa mengarahkan siapapun ya kepada Islam, kepada sunnah, tapi yang tidak diberikan kepada semua manusia adalah hidayatu at-taufik yaitu diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala maka yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik kepada kita semuanya ini nikmat yang sangat besar ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah Ya satu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dengan kekayaan dunia, dengan perbendaharaan dunia tidak bisa. Taufik Allah Subhanahu wa taala suatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Ya. Tidak dibayangkan oleh kita kalau kemudian kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, apa yang terjadi dalam diri kita? Bagaimana perjalanan hidup kita di dunia dan bagaimana perjalanan kita melewati perjalanan hari kiamat sehingga akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tapi alhamdulillah banyak-banyak kita Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena seorang yang mengetahui bahwa itulah nikmat yang besar dia akan bersyukur. Tapi seorang yang tidak merasa bahwa itu nikmat mungkin dia tidak akan bersyukur. Dia Ya oleh karenanya harus kita tanamkan ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kita kepada hidayah. Allah berikan kita taufik, kemudahan ya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa berjalan bersama dengan teman-teman di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita semuanya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita menguatkan taufik tersebut dengan ikhlas di dalam hati kita. Yang menguatkan langkah kita di dalam menuntut ilmu, di dalam istiqomah kita di atas taufik tersebut adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ya kita semuanya duduk di majelis ilmu, Allah tunjukkan kepada ilmu. Ya maka ini satu jalan yang mulia sebagaimana poin yang pertama tadi itu adalah taufik dan hidayah dari Allah, tetapi harus kita barengi dengan keikhlasan. Ya seorang yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Itu mencakup seluruh ibadah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mencakup seluruh ibadah wajib atasnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang sholat, puasa, ya mungkin bisa melaksanakan haji, maka wajib atasnya untuk ikhlas. Demikian seluruh ibadah, termasuknya adalah ilmu. Ya, ilmu adalah ibadah yang besar. Bahkan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad. Ya hendaknya sebagian orang yang berjihad ada yang tidak berangkat berjihad dan kemudian mereka yatafaqqah fid fiddin, Mereka tafakuh fiddin, Mereka mempelajari agama. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka kembali la'allahum yahdharun agar mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Maka Talabul ilm adalah satu ibadah yang sangat besar, bahkan termasuk amalan yang sangat tinggi dalam Islam sebagaimana jihad. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wadir watu sana mihil jihadu fisabilillah. Dan puncak daripada ibadah di dalam Islam yaitu jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata talabul ilm ya disamakan dengan jihad fisabilillah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahkan afdal minal jihad. Lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena jihad memerangi orang-orang kafir sedangkan ilmu adalah memerangi kebodohan. Menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain. Yang akan selamat dengan jihad banyak, tetapi yang akan selamat dengan ilmu jauh lebih banyak ya sehingga sebagian ulama mengutamakan ilmu di atas jihad. Maka ini butuh keikhlasan. Ya, setiap dari kita harus selalu kembali kepada ikhlasnya, mengingat ikhlasnya. Bagaimana sih? Apa sih tujuan saya? Jadikan niat kita benar-benar ilmu ini karena karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semuanya untuk akhirat. Karena perbedaannya sangat tipis ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sama-sama kita duduk di ilmu, yang satu mungkin niatnya pengen tenar misalnya, pengen terkenal. Wah enak ya kalau jadi ustadz terkenal misalnya. Kemudian niatnya pengen menjadi ustadz yang terkenal. Ya sama, sama-sama duduk di ilmu, semangat juga di ilmu, tapi ada niatan-niatan tadi, pengen tenar misalnya. Padahal itu perkara yang dihindari oleh para ulama. Ya, para imam-imam kita itu mereka takut sekali dengan namanya namanya tenar, terkenal. Mereka pasti ambil jalan yang tidak diketahui oleh manusia, tidak mau mereka dimuliakan, tidak mau mereka oleh manusia, tidak mau disebut-sebut namanya. Ketika mereka berjalan, tidak mau diikuti oleh murid-muridnya, takut. Ya, karena fitnahnya sangat besar. Fitnah untuk yang diikuti dan juga fitnah untuk yang mengikuti. Ya. Kenapa? Karena masalah keikhlasan. Tipis. Seorang yang menuntut ilmu niatnya adalah saya ingin belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya dan saya prihatin dengan keadaan di masyarakat saya, di kampung saya. Benar-benar jauh dari sunnah misalnya. Saya pengen semangat, saya pengen pulang ke kampung saya berdakwah. Saya pengen menyampaikan kebaikan, Masya Allah. Niat yang sangat mulia. Padahal mungkin tipis, yang satu tenar juga akan berdakwah juga gitu ya. Yang satunya pengen berdakwah benar-benar karena Allah. Tapi ternyata ya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Yang satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya sahih, sedangkan yang satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya dunia. Ya maka itu semua tinggalkan. Ya, perkara-perkara dunia semua yang berbau dunia, niatan-niatan dunia tinggalkan. Kalau kemudian antum niatkan untuk akhirat, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah angkat sebagian di atas sebagian yang lain. Ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada sebagian hambanya. Tapi itu bukan tujuan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dunia, Allah bukakan dunia kepada para penuntut ilmu misalnya, maka itu keutamaan dari Allah, tapi itu bukan tujuan. Sama dengan seorang sahabat yang berperang. Ya. Wahai Rasulullah, ya ada seorang yang berperang untuk mendapatkan gonimah. Ada yang berperang karena balas dendam. Ada yang berperang karena fanatik. Mana yang di jalan Allah? Ya, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya huwa fisabilillah. Ya barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, dialah yang di jalan Allah. Perhatikan ikhwan dan akhwat semuanya rahimakumullah. Ibadah yang besar yang namanya jihad. Perbedaannya tipis, sama-sama berperang, sama-sama semangat, sama-sama ya berjalan menuju pada peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiga contoh yang disebutkan oleh sahabat tadi semuanya salah. Ya, ada yang karena pengen dapat ghanimah, dapat dunia. Ada yang karena balas dendam, ya mengungkapkan kekesalannya dengan musuh-musuh ada yang karena fanatik dengan kaumnya, mungkin pernah dibunuh keluarganya dan yang lainnya. Ya maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun yang niatnya karena Allah fahuwa fisabilillah. Dialah yang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita yang sedang menuntut ilmu, maka perhatikan benar. Jangan sampai masuk dalam hati kita. Kita belajar untuk dunia. Ya, saya pengen ngapal ini, ngapal itu, ya dan masya Allah semangat sekali. Kemudian ada di dalam hati kita niatan untuk dunia jangan. Tatkala para ulama ditanya bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan, yang mengikuti musabaqah. Musabaqah dalam hifdzul Quran, musabaqah hifdzul ahadits, hifdzul mutun misalnya boleh tidak? Maka mereka menjawab, kalau kemudian niatnya dalam rangka untuk isti'anah fi talabil ilm, untuk membantu dan mempermudah dalam menuntut ilmu, maka diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya lomba tadi untuk mendapatkan hadiah, ya, maka itu sudah jauh dari keikhlasan. Maka ya itu adalah suatu yang dosa. Ya, perhatikan sama-sama lomba. Ya, sama-sama ikut lomba, tapi ternyata satu niatnya benar. Saya bukan cari dunianya. Kalau Allah berikan dunia, saya menang, saya bisa dapat juara, alhamdulillah. Kalaupun enggak, tujuan saya mencari ilmu. Dengan lomba ini saya bersemangat menghafalkan Al-Qur'an, menjadikan bacaan saya mungkin benar-benar kuat, hadis yang sebelumnya tidak saya hafal kemudian dengan lomba saya semangat untuk menghafal itu isti'anah fi talabul ilm membantu kita untuk semangat dalam menuntut ilmu ya kemudian kok juara alhamdulillah tidak pun loh, saya dapat tujuan saya tujuan saya memang untuk akhirat karena Allah Subhanahu wa taala saya pengen semangat dalam ilmu alhamdulillah itu diperbolehkan tapi kalau niatnya tadi yang kedua tadi untuk mencari dunia maka hukumnya haram tidak boleh ya subhanallah Perkara keikhlasan yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah, itu masuk dalam seluruh ranah ibadah kita, semua bentuk ibadah kita. Ya, harus benar-benar kita perhatikan keikhlasan karena perbedaan ikhlas dengan tidak itu terkadang tipis sekali. Terkadang kita nggak merasa. Ya, kita udah capek-capek murojaah menghafalkan dan ini itu. Kemudian ada dalam hati kita, ya, biar kalau kita bertemu dengan teman-teman saya bisa nampak saya nonjol dengan ucapan saya karena saya apal misalnya ya saya terkenal dengan kecerdasan saya misalnya. Ini sudah duniawi. Ya, tidak berkah ilmunya. Kenapa sudah? Ya, mengambil niatan dunia. Maka benar-benar terus ya kita istiqomah, antum semangat, kita bersemangat menuntut ilmu. Ya, tetapi benar-benar kita jaga, benar-benar karena Allah. Ya jangan dibayangkan yang macam-macam perkara dunia. Wah, nanti kalau saya ya banyak ilmunya, saya rajin, saya pandai berceramah, nanti saya masuk TV misalnya. Jangan, itu bukan tujuan ya wah enak ya ustaz itu ya di TV mana-mana ada misalnya itu duniawi semua astagfirullah tidak boleh ya tidak boleh seperti itu tapi niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kita ingin menyampaikan ilmu kepada manusia ingin mengajak manusia kepada ilmu ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an <clears throat> yang kedua adalah terkait dengan Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an. Tatkala kita proses menuntut ilmu, ikhwan, usahakan ilmu yang antum pahami itu ilmu yang mapan ya, ilmu yang kuat. Ya, ilmu yang mapan, ilmu yang kuat, tidak setengah-setengah pemahamannya, harus benar-benar rasih, mapan dan kuat. Ya, sehingga itu yang akan terbawa. Kalau banyak yang dipelajari, banyak ilmu, tapi semuanya tidak ada yang mapan, ya tidak ada yang kuat, nanti ketika sudah saatnya antum harus menyampaikan kepada yang lain, kepada masyarakat berdakwah nanti kerepotan. Makanya mumpung antum masih dalam proses belajar, ya ilmunya dimatangkan. Bagaimana caranya? Difahami benar. Kalau belum paham tanya sampai benar-benar paham, kemudian diapalkan dengan baik. Diingat-ingat, ditulis, di buku antum jadi ya coret-coret, dikasih stabilo, di apa, dikasih tanda, dikasih faedah di sampingnya, dicoret-coret, jangan buku bersih sekali, jangan. Nanti gak ada bekasnya, loh dulu saya belajar mana? Dulu nyantol di kepala, tapi sekarang yang hilang, yang lupa lebih banyak misalnya. Jangan, kenapa gak ada sisanya? Tapi kalau ada buku antum yang antum kasih faedah, apapun faedah antum tulis, antum tulis, antum mantapkan pembahasan yang belum jelas, antum cari sendiri, kurang jelas tanyakan lagi. Sehingga benar-benar ilmunya mapan. Saatnya ketika antum harus menyampaikan kepada yang lain menjadi ilmu yang kuat yang jelas manfaatnya kepada orang lain. Ya, dan ini saatnya antum untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan di sini akan nampak sekali faedah daripada hafalan ikhwan. Yang namanya hafalan itu penting sekali di situ. Ya. Oleh karenanya ketika antum menghafal Al-Qur'an, ya usahakan juga tahu artinya, tahu maknanya. Syukur juga dikait-kaitkan ya dengan apa yang antum pelajari. Ya, karena antara hafalan dengan pemahaman itu nanti otomatis akan membuat jaringan. Ya, antara apalan kita dengan ilmu dan pemahaman kita itu otomatis nanti akan ya saling bersekutu, akan membuat jaringan. Ya. Tapi kalau kemudian apalan tanpa pemahaman atau sedikit pemahamannya, kita mungkin apal Al-Qur'an tapi tidak terlalu paham dengan apa yang kita apal misalnya, ya faedahnya kurang. Tetapi kalau kita kemudian faham isi atau terjemah atau makna yang ada dalam Al-Qur'an di gabungkan dengan ilmu yang terus kita dapatkan akan terus bersambung bersambung bersambung masya Allah ya itu kuat sekali dan ini kekuatan para ulama ya para ulama dahulu mereka itu kekuatan hafalan dibarengkan dengan kekuatan pemahaman ya terkadang yang terbesit dalam benak kita kita dibisikkan oleh syaitan saya paham saya paham saya paham tetapi karena ilmu itu kan terus bertambah dan bertumpuk-tumpuk kan sehingga pemahaman yang tadi kita mengatakan kita paham itu bisa jadi akan lupa. Kenapa? Ya kita tidak perhatian dengan hafalan. Sekedar kita mengatakan saya sudah paham, saya sudah paham. Ya. Tapi lupa bahwa paham itu perlu juga diikat. Apa ngikatnya? Tulisan dengan dengan hafalan. Perlu kita ulang lagi. Ya permasalahan-permasalahan yang penting yang kita belum hafal mungkin kita tulis di buku kecil ya tulis ini hukumnya ini, dalilnya ini, ditulis dibawa kemana-mana ya di saku kita dibaca lagi buka buka terus sehingga menjadi hafalan juga nggak cuman cukup kita mengatakan saya paham iya paham tapi kalau harus mengeluarkan tidak ada hafalan ya susah nanti sulit iya kenapa karena tidak ada hafalan maka harus dibarengkan juga dengan apa dengan hafalan ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an <clears throat> di antara yang melatih hafalan kita adalah Al-Qur'an Ya, keutamaan Al-Qur'an banyak sekali antum bisa ketahui, antum pelajari. Ya, seorang yang dijaga otaknya untuk tidak pikun diantaranya juga dengan Al-Qur'an. Ya, orang yang sudah tua, sudah sangat tua sekali tapi tidak pikun dan kuat sekali, masih tetap kuat dan cerdas. Kenapa? Di antaranya Al-Qur'an. Terus otaknya diasah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Maka thalibul ilm pun demikian. Ya, agar hatinya bersih, otaknya juga kuat, ya, walaupun otak juga kembali kepada hati itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Iya, maka terus Al-Quran selalu bersama dengan kita. Ada waktu kosong kita ulang Al-Quran kita, hafalan kita terus. Pas sepi nggak ada orang lain, nggak ada kegiatan, ya Al-Quran yang muncul dari lisan kita, kita ulang-ulang. Masya Allah. Ini tolibul ilm seperti itu. Ya, Al-Quran selalu bersama dengan kita. Sehingga Al-Quran menjadi target kita. Ya, silahkan, kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Saya pengen 30 juz selesai misalnya, silahkan bersemangat. Ya, tidak ada yang sulit insya Allah. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an dan adakah orang-orang yang ingin ya mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an? Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya adalah terkait dengan adab ya, terkait dengan adab bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya beradab dan belajar adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasulullah SAW sangat mulia sekali. Ya, sebagaimana tadi kita uh, ingat kisahnya Rasulullah bersama dengan siapa tadi? Bin Umi Maktum. Ya, maka kita hendaknya seorang tolibul ilm demikian. Karena kalau melihat ya para penuntut ilmu seperti antum-antum ini, itu satu harapan yang sangat cerah, ikhwan. Masing-masing kembali ke kampung masing-masing. Kembali ke daerah masing-masing. Dan setiap antum sudah niatkan dari sekarang, saya pulang harus menyampaikan ilmu kepada orang di sekitar saya. Saya prihatin dengan keadaan di kampung saya. Kalau di kampung antum sudah ada, alhamdulillah sudah ada halakoh, sudah ada kajian-kajian, sudah ada teman-teman sunnah, alhamdulillah. Mungkin antum bisa berpikir di kampung-kampung sebelah bagaimana keadaan saudara-saudara kaum muslimin tempat lain bagaimana. Antum bisa berpikir, kalau belum ada sama sekali ya siapa lagi kalau bukan antum? Ya, siapa yang mengenal sunnah, siapa yang tahu sunnah kecuali antum? Ya, apakah antum diam kemudian dibiarkan masyarakat seperti itu? Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tentu harapannya pada antum semuanya. Ya, maka melihat para penuntut ilmu seperti antum ini, masya Allah bahagia sekali. Ya, luar biasa. Makanya kesungguhan antum untuk belajar, ya benar-benar antum serius dalam belajar, banyak berdoa kepada Allah untuk dibukakan ilmu, untuk dibukakan pemahaman. Itu faedahnya nggak cuma sama antum, tapi sama masyarakat antum. Antum pulang, mungkin antum belum bisa mengajarnya, tapi antum sebagai penggerak misalnya, antum sebagai motornya, antum sebagai otaknya, antum bisa adakan kajian-kajian, undang ustadz sana, ustadz sini. Yang di atas sunnah, antum bisa adakan kajian, antum buka di masjid sini dan sana. Masya Allah, ya itu pahala yang sangat besar amal jariah antum. Ya, kita sudah meninggal dalam keadaan itu kajian masih ada terus berjalan, bahkan diteruskan generasi yang selanjutnya itu pahala antum semuanya. Ya Allah. Ya, besar sekali pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'am." Seandainya engkau memberikan hidayah, menunjukkan satu jalan yang benar kepada seseorang, maka sungguh itu lebih baik daripada unta merah. Pahala yang sangat besar Allah siapkan kepada kita semuanya. Padahal bisa jadi yang kemudian akan ikut ngaji, ikut taklim, ikut belajar. Tidak hanya satu dua, mungkin masyarakat akan banyak yang ikut ngaji. Alhamdulillah. Maka antum pikirkan sampai di situ. Ya. Bagaimana pulang dengan membawa faedah. Ya, masyarakat saya masyarakat yang sulit didakwai. Ya, sulit tidak berarti kemudian tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk di masjid ya mungkin dengan cara pribadi ya, empat mata kita berakhlak mulia karena yang keempat kita berbicara akhlak mulia dengan akhlak mulia kita ya. Apa sih akhlak mulia? Akhlak mulia cakupannya cuma dua, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain dan yang kedua adalah tidak mengganggu orang lain. Apa yang kita mampu untuk kita berikan pada orang lain kita berikan dan diri kita tidak akan mengganggu orang lain. Ini akhlak mulia ya maka kita selalu berpikir apa yang bermanfaat untuk masyarakat saya, kampung saya. Ya, kampung saya kasihan, sholat aja pada misalnya. Banyak yang belum bisa baca Al-Quran, ini harusnya prihatin. Ya, harusnya segera kita tergerak. Ya sudah, saya mungkin sekarang belum bisa. Kalaupun bisa ya mungkin antum bisa hubungi teman-teman yang di sana. Ya coba antum kirimi artikel, antum kirimi apa majalah atau apa mungkin sudah mulai mengenal sunnah. Ya sudah antum rintis dari sekarang walaupun antum di sini bisa. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tetapi itu semuanya kembali kepada ya bagaimana semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, semangat kita semuanya dalam menuntut ilmu. Di antaranya dengan berakhlak yang mulia. Banyak di antara ya eh, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah tetapi tidak berakhlak mulia sehingga banyak sekali benturan dengan masyarakat. Ya, benturan itu hal yang wajar kalau kita sudah benar. Ini kaidahnya, ikhwan. Ya. Kalau kita sudah berakhlak mulia, ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata kemudian terjadi benturan-benturan, maka itu ujian dakwah kita. Dan Nabi pun tidak ada yang mulus, semuanya pasti menghadapi tantangan dari kaumnya. Tapi kalau kemudian ternyata benturan tersebut karena kesalahan kita, karena kekurangan kita, karena akhlak kita yang tidak mulia, ini adalah satu yang tercela pada diri seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita benar-benar berakhlak yang mulia. Ya karena itu sebagai wasilah. Insya Allah mereka akan menerima. Kalau kemudian simpati kepada kita, kalau mereka mau ya uh, senang dengan kita, ya senang dengan akhlak, senang dengan sikap kita, insya Allah mereka akan ya terbuka hatinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hal lagi yang terkait dengan at-ta'sil fi talabil ilm. Ya, terkait dengan at-ta'sil fi talabil ilm. Satu yang sangat memudahkan kita di dalam mempelajari agama ini adalah at-ta'sil yaitu mengambil perkara dari dasarnya. Dari kata asal, asal itu usul ya. Ya, at kuat karena dalam setiap ilmu, dalam setiap cabang ilmu, apapun yang kita pelajari, kita belajar fikih, belajar tafsir, belajar apapun, di sana ada ilmu yang usul, ada ilmu furu'. Ya, ada ilmu yang pokok, ada ilmu yang cabang-cabang. Maka seorang penuntut ilmu harus benar-benar memahami taksil fi ilm. Yaitu mengambil dari yang paling pokok dalam setiap ilmu. Ya, kalau perkara yang pokok tadi dipahami dengan baik, maka akan muncul masalah apapun di atasnya itu akan bisa menjawab masalah tersebut. Ya, walaupun itu masalah yang baru misalnya. Kalau perkara pokoknya sudah dipahami dengan baik, ya sudah dikuasai perkara pokoknya tadi maka semua masalah akan menjadi mudah. Ya, kenapa? Karena sudah dipegang pondasinya sehingga sangat kuat. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang disebutkan oleh para ulama ya terkait dengan at-ta'sil fi talabil ilm ya agar benar-benar ilmu kita kuat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa perkara yang terpenting atau usul yang disebut usul dalam ilmu itu ada tiga ya yang masuk dalam al-usul al-muhimmah fil ilm itu ada tiga perkara-perkara pokok yang usul dalam setiap ilmu itu ada tiga yang pertama al-masail al-kibar fi kulli ilmin. Yang pertama adalah pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah yang besar dalam setiap ilmu. Ya. Kalau kita pelajari akidah misalnya, kita mulai dari apa yang kita pelajari, ikhwan? Al-usul al misalnya. Ya, al-qawaid al-arba' misalnya. Ya itu perkara yang sangat mendasar sekali. Ya. Sehingga akan dibatasnya ilmu-ilmu yang lebih mendalam, lebih meluas. Yang itu masuk dalamnya sudah cabang-cabang dalam pembahasan. Ya. Maka dalam setiap ilmu itu ada yang disebut dengan pembahasan-pembahasan besar atau disebut dengan usul. Itu yang diistilahkan oleh para ulama tadi dengan taksil fitolabil ilm yaitu mulai dari sesuatu yang sangat mendasar. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana ada al-kutub al-usul di sana ada kitab-kitab yang itu disebut juga dengan kitab usul. Ya, kitab yang pokok dalam setiap ilmu. Ya, kita mempelajari usul fikih, mana kitab yang paling pokok, yang paling mendasar mana? Itu harus kita ketahui sebagai para penuntut ilmu harus tahu. Kita belajar fikih misalnya, belajar tafsir misalnya. Mana kitab yang paling pokok? Belajar mustalah misalnya, mustalah hadis misalnya, mana yang paling pokok, buku yang harus pertama kita pelajari mana, yang paling mendasar yang mana, itu yang harus kita kuasai. Ya. Ini ya terkait dengan kitab-kitab pun kita harus benar-benar tahu kitab apa saja. Ya, tidak sekedar tahu namanya dan pengarangnya ya, tapi juga <laughs> yang paling pokok dipelajari. <laughs> iya. Yang paling pokok dipelajari, tapi juga tahu tadi silsilahnya tadi urutannya itu kitab-kitab itu seperti apa sih urutannya yang harus kita pelajari? Kita sebagai penuntut ilmu harus tahu. Karena setiap cabang ilmu ya setiap macam-macam dari ilmu tadi semuanya ada seperti itu. Kitab-kitab yang umdah, yang sebagai rujukan utama, yang paling dasar itu yang harus kita ketahui. Ya. Hingga uh, seperti contohnya fikih ya, uh, seorang tolibul ilm yang mungkin fikih yang paling mendasar belum mempelajari langsung masuk pada pembahasan fikih yang mendalam misalnya. Kemudian masuk dalam pembahasan fikih yang mendalam ya susah sekali Ya bagaimana mau mengumpulkan pembahasan tersebut, satu pembahasan dibahas dengan luas misalnya. Bagaimana mau mengumpulkan, susah karena dasarnya pun belum ada, taksilnya belum ada. Maka tidak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui para imam, ya a'immah fil usul ya. Para imamnya dalam cabang ilmu tersebut. Siapa imam-imamnya di usul fikih, di fikih misalnya, di tafsir, di ini. Kita harus mengetahui. Ya. Siapa mereka? para ulama, para imam yang mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan dalam ilmu tersebut. Ya. Tiga ini kalau kemudian kita kuasai, benar-benar kita tahu dan ilmu kita kita bangun di atas tiga perkara ini, ya insya Allah ilmu kita akan mapan. Ya, ilmu kita akan mapan. Contohnya misalnya, di antara perkara usul, perkara yang pokok masalah bid'ah misalnya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan berbagai macam bentuk bid'ah yang ada? Mungkin banyak sekali. Antum kalau sudah terjun ke masyarakat ya, sudah masuk di masyarakat berdakwah di sana, antum akan ditanya macam-macam. Bagaimana hukum sholawat ini, bagaimana hukum doa yang seperti ini, bagaimana baca Al-Quran yang seperti ini, banyak sekali. Terus antum menjawab bagaimana caranya? Ya tadi kalau antum faham tentang bid'ah, definisi bid'ah, kemudian bid, ya, kemudian kawaid, kaidah-kaidah, ya, kemudian semua yang terkait dengan bid'ah, pembahasan masalah bid'ah secara mendalam, antum pahami, dan ini yang paling dasar ya, antum pahami, maka akan muncul bid'ah seperti apapun, ya antum akan paham, oh itu tidak boleh. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat juga tidak pernah mengerjakan, dan itu dianggap ibadah misalnya, mudah jawabnya. Kenapa? Karena antum menguasai apa? Menguasai usul. Ya, jadi ikhwanifillah fillah rahimakumullah, Perjalanan ilmu kita pendek atau panjang, ikhwan? Panjang ya. Tapi dari yang pendek ini, karena antum mungkin kuliah di sini 4 tahun, 5 tahun atau berapa ya, itu mungkin tidak panjang ya, antum semangat. Manfaatkan dengan baik waktu yang ada, bersungguh-sungguh. Sama-sama menghabiskan 4 tahun, tetapi tahsil, hasil yang didapat itu sama tidak? Beda-beda kan, sesuai dengan apa? Kesungguhan kita, semangat kita, dan taufik dari Allah. Ya sama-sama empat tahun selesai pulang kampung sama-sama. Yang satu masya Allah, yang satu kurang misalnya, sedikit misalnya. Yang satu banyak yang lupa misalnya. <laughs> ya beda-beda. Ya kesungguhan kita dan juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya oleh karenanya, ikhwani fillah, azan Allah wa iyakum. Ya perjalanan antum masuk di semester satu ini akan masuk semester ini misalnya jangan ya tetap semangat karena perjalanan itu panjang sekali. Ya, kami saja waktu itu selesai di Madinah, ya, selesai S1 di Madinah, kemudian berjumpa dengan seorang syekh, kami ziarah ke rumahnya. Itu pesan beliau, kalian pulang ke negeri masing-masing, ke negara masing-masing, kalian hanya sekedar membawa kunci katanya. Kalian belum punya apa-apa kata syekh. Kalian belum mendapatkan ilmu apa-apa, kalian baru sekedar pegang kunci, maka kunci ini kalian sekali ikhwan. Ilmu ternyata ya lautan yang sangat luas. Lautan yang tidak ada dasarnya. Ya begitu luasnya lautan ilmu. Makanya kita bersemangat dan jangan lupa ya terkait dengan taksil tadi bahwa antum mulai harus dari yang paling dasar, kuasai benar, fahami benar. Ya, termasuknya tadi hafalan, jangan disepelekan hafalan, jangan mengandalkan pemahaman tok, ya. Tapi usahakan terus dihafal, dihafal, dihafal, dihafal sehingga banyak menumpuk hafalan antum menjadi hafalan yang bagus, yang mapan gitu, yang kuat. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya, memberikan kemudahan pada kita semuanya tegar di atas ilmu, di atas amal, di atas sunnah dan memudahkan kita semuanya untuk yang husnul khatimah di akhir kehidupan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.